Kak Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit cepat, kita menerangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka, kita hancurkan Majapahit. Naga Wangi. Pelangi di atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Pijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Ketika Resi Wiyasa dan Endang Puspitasari bercakap-cakap lirih dalam ruangan, tampak bayangan gadis berdiri merapat tinding. Dengan hati-hati, dia berusaha menguping segala macam pembicaraan yang terjadi di dalam. Suatu saat dia mendesah perlahan. Pada saat berikutnya, tampaknya gadis itu tidak tahan lagi. Buru-buru dia pergi. Bayangan itu tak lain adalah Endang Kusuma Dewi. Dia melangkah dengan gontai meninggalkan pondok. Dia berjalan di antara pohon-pohon perdu yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Dia terus melangkah dan melangkah semakin jauh. Akhirnya, dia membuang tubuhnya di atas rimbunan belukar sambil kepalanya tengadah ke atas langit yang banyak bertaburan cahaya bintang. Nah, bagaimana sekarang Suma Dewi? Hah? Kau sudah tahu akhir dari semua ini. Uh, bahkan sesungguhnya, kakek Hambulu sudah lebih tahu. Huh, rupanya, Paman Janardana jatuh hati pada Yunda Puspitasari. Bukan padamu, Suma Dewi. Kamu sudah salah menafsirkan. Ya, memang selama ini dia kelihatan baik sekali padamu. Senyumnya ramah, kata-katanya lembut, dan suatu saat jari jemari tangannya membelai rambutmu. Tapi sesungguhnya hatinya hanya untuk Yunda Puspita Sari. Lalu bagaimana dengan aku sekarang? Aku sudah tertipu. Aku kira dia dia menaruh minat kepadaku. Tapi ternyata tidak. Ternyata aku hanya bermain-main dengan hayalanku. Paman Janardana, aku kira kau adalah seorang laki-laki yang jujur. Tapi rupanya kau seorang penipu, pembohong, penipu benci padamu. Aku benci. Hanyalah kamu dari kehidupanku segera. Pergilah kau sejauh-jauhnya. Jangan dekatin lagi Endang sama Dewi. Berani sekali lagi mendekat. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu jalan tanah. Kusuma Dewi tidak pulang ke pondok. Dia terus berjalan berkeliaran, bagaikan gadis yang kurang waras. Dia benar-benar merasa terpukul. Dia juga merasa terhina. Dia membutuhkan beberapa hari untuk bisa menerima kenyataan yang sedang terjadi. Setelah merasa sedikit tenang, dia baru berani pulang. Tapi sejak malam itu, sikapnya berubah. Dia menjadi seorang gadis yang pendiam dan sangat peka. Dia mudah sekali tersinggung. Persoalan sedikit saja bisa membuatnya kalang kabut dan marah-marah. Hehehe Ya? Kemari cepat! Iya, Nini. <laughs> Ada apa? <laughs> Mana Genji? Ah, Genji? Mana kudaku yang coklat itu? Kok hmm. tidak ada di sini? Ah, maaf Nini, Genji sedang sakit. Kakinya agak pincang. Tadi dua orang cantrik membawanya ke belakang. Dia sedang dirawat. <laughs> Lalu ini kuda siapa? Ah, ini kuda Nini Puspitasari. Hmm, maaf. Kuda itu belum diberi makan ini. Jangan dituangi dulu. Waduh, Kalian mengaku cantrik pada pokan Indra Kila. Apa saja kerja kalian, ha? Eh. Kuda sampai tidak diberi makan. Hmm. Wah, maaf, jangan ini. Biar saya beri makan dulu. Uh, kasihan dia. Salahmu. Kenapa dia tidak kamu kasih makan sejak pagi tadi? Uh, Sekarang aku butuh kuda ini. Uh, minggir Rambulu. Uh, uh, Cepat minggir goblok. Uh, kuda itu lapar. Nanti dia 来来来！ sekarang ini Kusuma Dewi jadi berubah ya. Ah, jadi sering marah-marah. Dewi menggebrak kuda menuruni lereng di samping padepokan. Dia terus berkuda menuju lembah-lembah di bawah. Sekalipun perempuan, dia sangat tangkas duduk di atas kuda. Apalagi dia memang sedang kesal. Memang, dia masih berjuang keras untuk menepis kekecewaan hatinya. Karena itu, dia menggebrak kudanya lebih kencang lagi dan dia berkuda bagaikan dikejar hantu. susah sekali melupakan kekecewaanku ini. Apa yang harus aku lakukan? Bayangan Janardana, laki-laki pendusta itu, terus-menerus mencengkeram pikiranku. Sia. Kenapa aku sampai tergoda? Seharusnya aku sadar dan waspada. Tapi Sekalipun usianya sudah kadaluarsa, wajahnya memang sungguh tampan. Dan senyumannya, aduh, Jana, aku tidak mau mengingatmu lagi. Pergi sana, pergi, pergi ke neraka. Kusuma Dewi? Oh, uh, Ayah Resi. Ah, dari mana saja kamu? Hmm? Uh, uh, anu Ayah Resi, uh, saya hanya jalan-jalan di luar mencari udara segar. Akhir-akhir ini tingkah lakumu aneh. Kamu seringkali marah-marah. Rake Hambulu dan cantik-cantik yang lain sudah beberapa kali memberikan laporan. Ada apa, Usman Dewi? Hmm? mengapa sekarang kamu berubah? Eh? Sari juga mengatakan, kau tidak pernah lagi menemuinya dan mengajaknya ngobrol seperti dulu. Ada apa sebenarnya? Ah, tidak ada apa-apa, Ayah Resi. Uh, aku biasa-biasa saja. Ah, Ayah Resi jangan percaya pada Rakeh Hambulu. Dia memang tidak suka padaku. Sebenarnya ada yang ingin ku sampaikan padamu. Oh. Nah, coba kau temui aku di kamar pribadiku, Kusuma Dewi, ya? Ah, uh, sekarang Ayah Resi? Ya, sekarang. Dewi? Uh, uh, iya, ya Resi. Mungkin kamu sudah mendengar dari para cantrik atau orang-orang tentang kakakmu Puspitasari. Tapi secara pribadi, sebagai orang tua, aku akan mengatakannya langsung padamu. Uh, benar, Ayah Resi. Saya sudah mendengar dari Raki Hambulu. Tapi saya juga ingin mendengar dari Ayah Resi sendiri. Uh, uh, apa benar Yunda Puspitasari menerima lamaran dari Paman Janardana. Lamaran yang resmi belum kita terima, Kusuma Dewi. Tapi secara garis besarnya begitu. Pada dasarnya kakakmu Puspitasari tidak menolak. Dan tentu saja hal itu membuat kita semua merasa lega. Sedangkan pamanmu Janardana sepertinya juga berniat baik. Artinya dia ingin bersungguh-sungguh menyunting Puspita Sari. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Hmm? Kau setuju kalau pamanmu Janardana menjadi kakak iparmu? Eh, uh, Ayarsi sendiri bagaimana? Apakah ayah resi setuju mempunyai menantu seperti paman Janardana? <laughs> bagaimana aku tidak setuju, Kusuma Dewi? Eh? Aku yakin pamanmu Janardana bisa menjadi suami yang baik bagi Puspita Sari. Kukira mereka bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Kalau Ayah Resi sudah setuju, hmm. artinya merestui. <laughs> Iya, jalan saja terus. Tunggu apa lagi? Lebih cepat kan lebih baik. Daripada nanti, kalau kita biarkan berlarut-larut, hmm. bisa menjadi guncingan warga desa di sekitar Padepokan, Ayah. Hmm, makanya aku butuh bantuanmu, Suma Dewi. Aku akan menulis sepucuk surat untuk pamanmu, Janardana. Kau bersedia pergi ke Antapura? Hmm? Uh, uh, maaf, Apa? Ayah Resi. Uh, saya, saya, saya sedang tidak ingin pergi kemana-mana. Hmm. Kenapa Ayah Resi tidak menyuruh rakyat Hambulu atau para cantrik yang lain saja. Tapi bukankah kau senang jalan-jalan ke Antapura? Belum lama kau malah pergi sendirian ke sana untuk mengembalikan kitab Semaradana kepunyaan pamanmu. Hmm? Ya, kan saya ke sana untuk mengembalikan kitab. Tidak sekedar untuk jalan-jalan atau apa. Sekarang juga tidak untuk jalan-jalan, Kusuma Dewi. Aku yang menyuruhmu, menugaskanmu. Ah, Suruh orang lain saja, ayah Resi. Hmm, aku, aku sedang tidak bergairah pergi kemana-mana. Eh, mau kemana Kusuma Dewi? Eh? Hmm? Sini dulu. Ayah belum selesai bicara. Hmm, bicara yang lain saja, Ayah. Jangan soal rencana perkawinan Puspita Sari. Loh, memang kenapa? Hah? Eh? Kamu kok sepertinya kurang senang kakakmu Puspita Sari sudah ketemu jodohnya? Hah? Eh? Seharusnya kamu ikut berbahagia Kusuma Dewi. Suatu saat nanti, kamu juga akan ketemu pria yang kamu idam-idamkan. Hmm? Ya, memang demikianlah hukum alam dan kodrat manusia. Baik laki-laki ataupun perempuan, suatu saat nanti, jika garis takdir sudah menghampiri, mereka akan bertemu dengan pasangan masing-masing. Nah, ada apa? Kok cemberut terus? Hmm? Capek. Hmm. <laughs> Baiklah. Saya kira cukup. Kalau kamu mau istirahat, sana. Masuk ruangan Uh, Iya, Yarsi. Saya memang mau istirahat. Dengan muka tetap cemberut, Endang Kusuma Dewi meninggalkan ruangan bilik ayahnya. Resi Wiyasa tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Dia cukup maklum tentang perilaku anak bungsunya. Menurut pendapatnya hal itu cukup wajar. Karena Kusuma Dewi masih terlalu muda, belum bisa dikatakan sudah menjadi wanita dewasa. Usianya baru menginjak 17 tahun. Endang Kusuma Dewi meletakkan tubuhnya di atas ranjang. Hatinya sedikit lebih tenang, tapi pikirannya masih belum bisa dikendalikan. Setiap kali dia ingat Empu Janardana, hatinya kembali terbakar. Panas rasanya. Panas, penuh kesedihan dan kekecewaan. Baskara Agung. Tolong aku. Tolonglah Kusuma Dewi. Rasanya aku tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan semua ini. Entahlah. aku pergi kemana? Tubuhku serasa tidak punya lagi otot. Dan hatiku serasa dicampakkan ke ruang kosong. Tolonglah dewata aku. Tolong aku. Supaya aku bisa menanggung beban dan semua penderitaan ini. Kekecewaanku. Kesedihanku. Dan kemarahanku. Tolonglah. Supaya aku tetap bisa mengendalikan semuanya. Lagi-lagi Endang Kusuma Dewi dicekam kesedihan yang mendalam. Sesaat lamanya dia menyuruhkan wajahnya di balik bantal. Dan gadis itu pun menangis tersedu-sedu. Dia tak bisa tidur sampai jauh malam. Pagi-pagi sekali, dia sudah terjaga dan melihat Endang Puspitasari berdiri di depan pintu ruangan biliknya. Endang Kusuma Dewi tampak kesal Wajahnya cemberut. Endang Puspita Sari maklum, dan dia bisa memahami apa yang dirasakan sang adik. Karena itu dia mencoba bicara dengan hati-hati. Dia berusaha agar setiap kata-kata yang dilepaskan dari mulutnya tidak sampai menyinggung perasaan Endang Kusuma Dewi. Yunda, ada apa? Boleh aku masuk ruangan bilikmu Kusuma Dewi? Silakan. Hmm, ada perlu penting? Mungkin kau sudah mendengar kabar ini Kusuma Dewi. Mungkin dari para cantri, atau dari orang-orang desa, atau barangkali dari ayah resi sendiri. Bahwa Yunda Puspitasari dengan tangan terbuka, dengan hati berbunga-bunga, menerima lamaran Paman Janardana, begitu kan? Uh... Ya, aku sudah dengar. Dan aku, mm, aku ikut bahagia Yunda. Aku senang Yunda bisa berpasangan dengan pria tampan seperti Paman Janardana. Sebentar Kusuma Dewi. Biarkan aku bicara barang beberapa kalimat. Kalau Yunda ingin pamer kebahagiaan, karena Yunda berhasil menggandeng Paman Janardana, lebih baik tidak usah. Sebentar Kusuma Dewi, aku ingin bicara baik-baik denganmu, sebagai seorang kakak kepada adiknya. Terima kasih. Aku sudah tahu apa yang akan kau bicarakan. Percuma Yunda, percuma. Lebih baik kau tidak usah bicara apa-apa. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-35 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi yang kali ini didukung oleh para pemain with Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara dua orang kakak beradik tersebut? Apa yang akan mereka alami di padepokan Indra Kila? Dan bagaimana rencana perkawinan Empu Janardana? Apakah akan berhasil dengan mulus? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga